بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Kita akan melanjutkan kajian hadis dari rangkaian hadis-hadis kitab Riyadhus Salihin dan ini merupakan hadis ke-8 dari pembahasan taubah. Wa an Abi Sa'id سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال ايسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dulu sebelum generasi kalian ada seseorang yang telah membunuh 99 orang ia bertanya di mana ada orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini artinya adalah orang yang tafarruq lil ibadah. Orang yang hanya konsentrasi untuk ibadah. Jarang berinteraksi dengan masyarakat. Dia memiliki tempat khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia habiskan waktunya untuk itu. Maka orang tadi yang telah membunuh 99 orang mendatangi rahib tadi dia bercerita bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah dia memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bertaubat? Maka jawaban rahib, tidak. Tidak mungkin. Maka orang tadi setelah mendapat jawaban bahwa dia tidak bisa mendapat kesempatan untuk bertaubat, maka dia marah. Akhirnya dia membunuh sang rahib tadi sehingga jumlah orang yang telah dia bunuh lengkap 100 orang. Kemudian dia masih bertanya kembali di mana ada orang yang paling tahu di muka bumi ini, paling memiliki ilmu. Maka setelah itu ditunjukkanlah kepada dia seseorang yang memiliki ilmu. Dia bercerita seperti pertama, dia telah membunuh 100 eh, orang sekarang. Telah membunuh 100 orang, apakah dia masih mendapat kesempatan untuk bertaubat? Maka sang alim mengatakan, iya. Siapa yang akan menghalau kesempatanmu bertaubat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi aku nasihatkan kepada engkau. Pergilah ke tempat ini dan itu karena di sana ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah, maka engkau beribadah kepada Allah bersama mereka dan kamu jangan kembali ke kampung halamanmu, tempat engkau banyak bermaksiat, membunuh orang sampai sejumlah besar ini karena tempat kampungmu adalah tanah yang buruk, maka orang ini pergi. Orang ini menuju ke tempat yang disarankan oleh sang alim. Sayangnya, setelah dia sampai pada pertengahan perjalanannya, dia mati. Akhirnya ketika dia mati, ruhnya menjadi rebutan antara malaikat rahmah dan malaikat yang ditugaskan untuk memberi siksa. Kata malaikat rahmah, aku lebih berhak untuk mendapatkan roh. Aku akan membawa roh ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ini datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah jujur dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat yang bertugas untuk memberikan siksaan kepada orang-orang yang bermaksiat, dia mengatakan orang ini belum melakukan sebuah amal kebaikan sedikit pun. Ketika dua malaikat itu sedang bertikai, maka datanglah satu malaikat di tengah mereka untuk menjadi penengah. Akan tetapi malaikat ini datang dalam bentuk manusia biasa. Maka dua malaikat tadi mengatakan kalau begitu kita sepakat orang ini yang asalnya adalah malaikat hanya saja datang sebagai bentuk manusia, kita jadikan dia sebagai penengah. Ai hakaman atau seorang hakim. Maka malaikat dalam bentuk seorang itu mengatakan, kalau begitu kalian hitung saja. Hitung jarak antara dia sudah meninggalkan daerah yang buruk tadi dengan jarak antara tempat itu dengan tempat tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang e, mendapatkan bahwa tanah kepada tempat kebaikan atau tanah dari tempat keburukan ternyata lebih dekat maka malaikat yang lebih tugas dengan kecocokan amalnya dia yang lebih berhak untuk mengambil roh itu maka malaikat itu menghitung mengukur jarak tempat tanah kematian dengan tempat tujuan dan tempat yang telah ditinggalkan ternyata mereka mendapatkan bahwa jarak kepada tempat yang dituju lebih dekat akhirnya malaikat rahmahlah yang berhak untuk mencabut nyawa orang tadi hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Akan tetapi wa fi riwayatin fi sahih dalam riwayat Muslim disebutkan fakana ila al-qaryati salihati aqraba bi shibr faju'ila min ahliha. Ternyata jarak antara tempat orang tadi mati dengan tempat tujuan untuk bertaubat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat hanya satu jengkal sehingga Allah Subhanahu wa taala menghitung dia atau menganggap dia sebagai penduduk tempat dia akan menuju tanah itu. Dan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan sebuah niat dan sudah melakukan upaya, dia telah dihitung sebagai orang yang mengerjakan sebagaimana pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Wa fi riwayatin fis sahih dalam riwayat sahih lainnya dan ini disebutkan dalam sahih Muslim fa Allah taala ila hadhihi anta ba'di wa ila hadhihi أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan ternyata Allah memberikan wahyu, memberikan perintah kepada tanah yang menuju ke tempat yang baik. Segeralah kalian mendekat, kalian menjadi sempit. Kemudian Allah berfirman atau memberikan wahyu kepada tanah dari jarak antara dia tinggalkan kemaksiatan dengan tempat kematian, hendaklah kalian menjauh, saling berjauhan. Sehingga disampaikanlah sebuah ukuran ternyata tempat antara jarak dia melangkah untuk menuju ke tempat yang baik lebih dekat satu jengkal seperti dalam riwayat sebelumnya. Wa fi dalam riwayat yang lain dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, fana'a bi sadrihi nahwaha. Maka eh, orang tadi lebih jauh dari tempat yang ia tinggalkan dan dia menjadi lebih dekat kepada tempat yang dia tuju. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang diceritakan tentang kejadian orang yang ingin bertaubat kemudian di tengah taubat ia sempat mengalami beberapa kejadian yang dijadikan sebuah teladan. Sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan nama beliau seperti disebutkan dalam hadis ini namanya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan radhiyallahu anhuma. Ayah beliau Malik ibnu Sinan adalah juga seorang sahabat Nabi. Mereka dibesarkan atau dinisbahkan juga disandarkan kepada salah satu kabilah dari penduduk kota Madinah dari kalangan kaum Ansar yaitu Bani Khudrah. Mereka memiliki kesungguhan dalam membela Islam. Ayah beliau Malik ibnu Sinan meninggal di perang Uhud dan sang sahabat kecil Abu Sa'id Sa'ad bin Malik waktu itu ketika akan mengikuti perang Uhud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan karena masih usianya di bawah umur. Baru setelah tahun berikutnya di perang Khandaq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abu Sa'id untuk mengikuti perang tersebut. Dan beliau merupakan salah satu ahli hadis yang banyak meriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui ada beberapa sahabat Nabi yang berhasil sallallahu alaihi wasallam berhasil meriwayatkan hadis dengan jumlah yang sangat besar sampai melebihi seribu hadis dan itu tidak banyak yang paling banyak adalah Abu Hurairah kemudian ada beberapa sahabat yang mendekati riwayat yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti Anas bin Malik kemudian Aisyah radhiyallahu anha Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kemudian di antara mereka adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang pernah meriwayatkan sampai 1170 hadis dan beliau termasuk sahabat junior dengan umur yang masih muda belia akan tetapi semangat beliau dalam eh, mempelajari agama tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين